Kita lanjutkan kajian kitab Tauhid dengan syarahnya Fathul Majid. Dan sampai kita pada dalil yang kedua dari kitab Tauhid yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat 36. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah Dan sungguh kami telah utus di setiap umat seorang rasul yang dakwah mereka sama yaitu an i'budullaha wajtanibut taghut. Dakwah mereka sama yaitu beribadahlah pada Allah dan jauhilah tauhid. Ikhwan ibn a'azakumullah. Yang dimaksud dengan tauhid adalah kalimat yang diambil dari kata togo. Togo maknanya melampaui batas. Sesuatu yang melampaui batas berlebihan, kebablasan disebut togo Contoh di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan tentang banjir Nabi Nuh. Falamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Falamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Ketika air togo Alma air. Togol ma air menjadi togut. Apa maknanya? Ketika air sudah melampaui batas, menenggelamkan seluruh manusia, seluruh bumi ini. Hamalnakum fil jariyah. Kami bawa engkau di atas perahu atau kau bawa kalian semua di atas perahu. Asyahid yang menjadi dalil adalah kalimat togol ma, air togo, melampaui batas. Berarti makna togo adalah sesuatu yang melampaui batas. Yaitu mujawazatul haddi. Siapa orang-orang atau tokoh-tokoh yang melampaui batas. Yang paling utama makhluk yang melampaui batas adalah syaitan. Iya kan? Oleh karena itu, Umar bin Khattab menafsirkan kata tawud dengan syaitan. Kata beliau, at tawud huwa syaitan. Tawud itu adalah syaitan. Karena itulah makhluk yang paling melampaui batas. Yang kedua disebutkan oleh Jabir bin Abdullah, sahabat yang mulia, berbicara tentang tauhid. Wa tawaghid kuhanun kana tanzil alaihim syayatin. Kata Jabir bin Abdullah, yang namanya tauhid-tauhid adalah para dukun-dukun kahin tukang tenung, tukang ramal, orang pinter dalam tanda petik, bukan pinter sungguhan, tapi disebut orang pintar karena orang yang katanya punya ilmu gaib. Dan sejenisnya. Juga tauhud. Mengapa? Karena mereka ini bekerja sama dengan syaitan. Bekerja sama dengan syaitan. Sehingga dikatakan oleh Jabir bin Abdullah, tawagit adalah kuhanun kana tanzil alaihi musyayatin. Tawgut-tawgut itu adalah para dukun-dukun yang turun pada mereka syaitan-syaitan. Setiap dukun punya setan. Setiap dukun. Yang paling mending dukun palsu. Mengapa mending lebih ringan? Karena nggak punya setan. Membohongi orang, tukang tipu, kadzab. Ya jelek juga. Nah, sama-sama jeleknya. Hanya dia menipu orang. Tetapi dukun yang asli dia bekerja sama dengan jin, dengan syaitan. Dia berikan sesajen-sesajen dia berikan berbagai macam perkara yang disukai jin. Setelah itu dia minta bantuan. Wahai tuan jin. Aku minta padamu ini dan itu. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam surat yang dinamakan dengan surat jin. Wa annahu kana rijalun minal insi يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا kata Allah ada beberapa orang dari kalangan manusia meminta bantuan, meminta perlindungan kepada beberapa sosok dari jin. Fazaduhum rahaqa. Maka mereka menjadi rahaqa. Jin-jinnya bertambah sombong, menjadi melampaui batas Orang-orang tadi bertambah dosa, kemaksiatan. Itulah kerjaannya para dukun-dukun, tukang-tukang seher. Yang ketiga, ditafsirkan pula oleh Imam Malik rahimahullah. Apa itu tawud? Tawud adalah kullu ma'ubida min dunillah. Semua yang diibadahi selain Allah. Kata Imam Malik rahimahullah. Berarti kita mendapatkan barakallahu fikum tiga ucapan tentang tauhid atau tiga contoh dari tauhid. Dan mendapatkan satu definisi. Lugatan secara bahasa. Adapun definisi secara bahasa sudah kita ketahui bahwa makna tauhid adalah sesuatu yang melampaui batas kehambaannya. Sombong ingin disembah. Sombong ingin diibadahi. Ini tauhid. Contohnya tiga. Kata Umar bin Khattab syaitan. Kata Jabir bin Abdullah tukang-tukang seher. Kata Imam Malik, semua yang disembah selain Allah. Tiga ini contoh-contohnya. Yang pertama tadi definisinya. Syaitan pengen disembah. Dia ingin menyerupai sebagai ilah, sebagai Tuhan. Dia bikin arusnya di tengah lautan. Mengapa? Pengen meniru Allah arsuhu alal ma arasnya di atas air kata iblis lihat arasnya di atas lautan sama di atas air juga kata Allah maha tinggi di atas seluruh makhluknya engkau wahai iblis di bawah rendah barakallahu fiikum tidak sama sama sekali maka Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan alam a'had ilaikum ya bani Adam. Ya. Aku berpesan pada kalian wahai anak Adam seluruhnya. Allah ta'budi syaitan. Jangan menyembah setan. Jangan beribadah kepada setan. Syaitan. Yang kedua, dukun-dukun tadi. Sama saja. Mereka ingin dianggap Tuhan. Mengapa? Karena mereka berkata, Allah tahu yang goib. Saya juga tahu yang goib, katanya. Allah tahu apa yang akan terjadi. Saya juga tahu apa yang ter akan terjadi. Kamu nanti akan jadi begini. Kamu akan jadi begitu. Nasib kamu begini. Nasib kamu begitu. Tahu dari mana? Berarti para tukang seher, tukang tenung, dukun-dukun mengaku punya ilmu gaib. Punya ilmu gaib. Sehingga berarti mereka juga ingin disembah. Sama melampaui batas juga. Melampaui batas kehambaannya naik kepada sifat ketuhanan. Saya seperti Tuhan. Saya tahu yang gaib. Tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah. kaza Mereka berdusta. Allah lah yang menyatakan tentang dirinya alimul ghaibi فلا يظهر على غيبه أحدا Allah lah yang alimul ghaib yang tidak pernah memberitahukan kegaibannya pada siapapun kecuali memberitakan beberapa berita kepada nabinya, orang pilihannya. Ikhwan fillah, azzakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, dari contoh tauhid adalah ma'ubida min dunillah. Semua yang disembah selain Allah. Apakah dalam bentuk jin disembah selain Allah? Tauhid. Manusia disembah selain Allah? Tauhid. Kuburan disembah selain Allah? Tauhid Tempat keramat ini, tempat keramat itu yang disembah selain Allah, tauhid. Kullu ma'ubida min dunillah. Tetapi ada catatan penting. Jangan lupa catat di catatan kalian. Wa huwa radin dan dia ridho. Mengapa? Harus kita katakan dengan catatan penting dan dia ridho. Karena kalau disembah dalam keadaan dia tidak ridho, dia bukan tauhid. Contohnya, malaikat juga disembah. Tapi malaikat tidak ridho. Malaikat tidak ridho. Dan menyatakan ini abrahu ilallah. Aku berlepas diri kepada Allah dari mereka-mereka yang menyembahnya. Nabi Isa alaihi salam juga tidak ridho disembah oleh Nasrani, dia anggap sebagai Tuhan anak. Tidak terima Nabi Isa alaihi salam. Maka Nabi Isa bukan tauhid. Berarti apa makna tauhid atau siapa tauhid? Kullu ma ubida min dunillah wa huwa radin. Ditambah kalimat itu. Tauhid adalah yang diibadahi selain Allah dalam keadaan riwo senang disembah. Sembahlah saya, sembahlah saya. Itu baru tauhid. Seperti syaitan-syaitan tadi. Ketika dukun-dukunnya minta ini, minta itu, kata syaitan, kalau engkau minta, aku akan beri. Tapi sujud dulu kepadaku. Sembah dulu aku. Berikan sesajen-sesajen. Berikan ibadah. Berpuasalah untukku puasa untuk jin. Puasa aneh. Mereka namakan puasa mati geni. Puasa mute, Puasa-puasa yang aneh. 40 hari, 40 malam. Malamnya pun puasa. Tidak makan apapun, tidak minum apapun kecuali air putih saja. Ini ini puasa apa? Puasa aneh. Siapa yang nyuruh? Jin-jin tadi. Kalau kamu ingin kekuatan gaib, maka berikan kepadaku kembang tujuh warna, minyak setegal gelas, dan berpuasalah dengan mutih sekian puluh hari. Dan tirakatan di kuburan keramat selama sekian puluh hari. Atau di gua-gua tertentu. Ini semua ibadah. Ibadah untuk siapa? Untuk jin. Berarti jin-jin tadi ingin disembah, ingin diibadahi. Fahuwa tawud. Maka dia juga tawud. Tayyib kembali kepada ayat. Ayat yang menyatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah utus di setiap umat seorang rasul yang mereka berdakwah dengan dakwah yang sama yaitu beribadalah pada Allah saja Jangan beribadah pada tauhid, jangan beribadah pada syaitan, jangan beribadah pada dukun-dukun tukang sihir, jangan beribadah pada tukang ramal, jangan percaya dengan mereka-mereka yang mengaku tahu yang gaib. Enggak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau menyembah tauhid. Jangan berdoa pada tempat keramat Jangan berdoa pada pohon keramat. Jangan berdoa pada batu keramat. Jangan meminta pada sumur keramat. Jangan minta jodoh ke sumur keramat. Jangan meminta jodoh pada ke pohon keramat. Jangan. Minta pada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Ini dakwanya para rasul. Ikhwani azakumullah. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Imad ibn Kathir rahimahullahu taala di dalam kitab tafsirnya Tafsirul Azim menerangkan makna taghut. At-taghutu asy-syaitan wa ma zayyanahu min ibadati ghairillah. Kata Ibnu Katsir, taghut adalah syaitan dan apa yang diindahkan oleh syaitan dari peribadatan kepada selain Allah. Jadi semua peribadatan pada selain Allah yang diindahkan oleh syaitan disebut tauhid. Berarti barakallahu fikum wa dzalikal madhkuru ba'd afradih. Berarti yang disebutkan oleh Umar bin Khattab yang disebutkan oleh Jabir bin Abdullah yang disebutkan oleh Imam Malik yang disebutkan oleh Ibnu Katsir itu semua contoh-contohnya dan demikianlah kebiasaan salaf. Kebiasaan para salaf, kalau ditanya tentang sesuatu, diterangkan dengan contoh. Bukan dengan makna. Misalnya tanya, roti itu apa sih? Mereka nggak akan berkata, roti itu adalah tepung yang dikasih air, kemudian di oven dan seterusnya. Nggak begitu jawabannya. Mereka akan berkata, roti itu donat roti itu uh, ini dicontohkan bentuk-bentuk roti yang sudah ada. Ini, ini, ini roti. Apakah itu definisi? Sesungguhnya bukan. Itu bukan definisi, tapi contoh roti. Apa itu roti? Ini roti. Yang panjang, yang bulat, yang lonjong. Ini roti yang gepeng, yang berkembang besar. Ini roti, ini roti. Itu contoh-contohnya. Bukan definisinya. Demikian pula ketika ditanya togut. Togut itu apa? Bukan diterangkan makna togut. Tapi dicontohkan. Togut itu seperti syaitan. Togut itu dukun. Itu contoh-contohnya. Togut itu tempat keramat. Togut itu adalah dan seterusnya dan seterusnya. Itu contohnya. Adapun definisinya Diterangkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Apa definisi tauhid? Qala wa qad haddahu al-'allamah Ibnu Qayyim rahimahullah haddan jami'an. Ibnu Qayyim telah menjelaskan definisi tauhid dengan definisi yang sangat lengkap. Qala, beliau berkata, tauhidu ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta' Yang namanya tauhid adalah semua yang melampaui batas kehambaannya. Kemudian merasa dirinya lebih dari sekedar hamba, merasa diri seperti Tuhan. Apakah dia dalam bentuk ma'bud yang disembah au matbu' dalam bentuk yang diikuti au muta' atau dalam bentuk yang ditaati. Demikian definisi Ibnu Qayyim rahimahullah. Apa itu tagut? Tagut adalah sesuatu yang menyembah atau sesuatu yang melampaui batas yang menyebabkan manusia sesat, yang menyebabkan manusia kafir, yang menyebabkan manusia keluar dari batas kehambaannya, dan itu ada tiga bentuk. Ada bentuk ma'bud yang disembah. Berarti semua yang disembah selain Allah, tauhid. atau matbu' atau sosok yang diikuti. Contohnya syaitan. Diikuti. Dia mengajarkan ajaran sesat diikuti. Dan contohnya semua tokoh-tokoh yang menyesatkan mereka tauhid mengajak kepada kekafiran, mengajak kepada kesesatan, mengajak untuk menentang Allah, menentang Rasulnya, maka tokoh ini walaupun tidak disembah, disebut tawud. Dari jenis yang kedua, jenis matbur yang diikuti. Ada jenis ketiga yang ditaati. Merasa diri orang paling besar dan paling ditaati, kemudian semena-mena kalian harus begini, kalian harus begitu, kemudian menyuruh kekafiran, menyuruh kesesatan, menyuruh untuk meyakini keyakinan-keyakinan kafir, maka orang ini juga tawud. Yaitu mereka-mereka yang merasa diri memiliki kekuasaan, kemudian meminta disembah seperti Firaun seperti Namrud dan sejenisnya. Yang Nabiullah Ibrahim alaihi salam berkata kepadanya, Allah yuhi wa yumit. Allah menghidupkan dan mematikan. Tiba-tiba Namrud menjawab, aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Sini kamu berdua. Yang satu saya hidupkan, bebas kamu, pergi kamu. Yang satu saya matikan, dia bunuh. Lihat, saya bisa menghidupkan dan mematikan. Kata Ibrahim alaihi salam, "Inna Allah ya'ti bisyamsi min al-masyriq. Fa'ti biha min al-maghrib." Allah mendatangkan matahari dari timur. Silakan engkau datangkan matahari dari barat. Fabuhitalladzi kafar. Bungkam si kafir Bungkam Namrud. Diam, enggak bisa menjawab. Karena dia tidak berkuasa atas matahari dan peredarannya. Barakallahu fiikum. Yang jadi contoh adalah kalimat tadi, saya bisa menghidupkan dan mematikan. Ini tawud. Merasa diri sebagai Tuhan bisa melakukan apapun semena-mena seenaknya padahal tidak punya kekuasaan apa-apa. Kembali kepada kita. Fahada tawaghitul alam. Maka inilah memang togut-togut di alam semesta ini. Idza taha, wa ta'ammalta ta'ahwalan nasi ma'aha ra'aita aktsaruhum a'rada an ibadatillahi ta'ala ila ibadatit tagut. Kata penulis, perhatikanlah bahwa setiap manusia menentang peribadatan kepada Allah pasti karena beribadah pada taubat. Ima mengikuti Firaun atau mengikuti Namrud atau menyembah tempat keramat pohon keramat atau mengikuti dukun-dukun, tukang seher dan seterusnya. Berarti memang cuma ada dua. Ima beribadah pada Allah, wa ima beribadah pada Tauhud. Tinggal pilih. Kalau beribadah pada Allah saja selamat, kalau beribadah pada tagut celaka. Imam beribadah pada Allah wahdahu la syarikalah, maka mereka bertauhid. Wa imma mereka menyembah tawagi, togut-togut di dunia ini, maka mereka lah musyrikin. Maka isi dakwah para rasul sama. Ani'budullah wa sanibut tagut. Ani'budullah, beribadalah pada Allah dan jauhilah tauhid. Jangan beribadah pada pada tauhid, jangan beribadah pada sesembahan-sembahan lain, jangan beribadah pada jin, jangan beribadah pada makhluk, jangan beribadah pada dukun, jangan beribadah pada tempat keramat, pohon keramat, batu keramat, kuburan keramat, jangan. Berdoalah kepada Allah saja. La ilaha illallah. Enggak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wa amma al ayati berarti makna ayat tadi adalah bahwa setiap golongan dari manusia, setiap generasi manusia, Allah sudah utus rasul demi rasul. Kurang apa? Allah dengan rahmatnya sudah mengutus rasul-rasul. Allah dengan kasih sayangnya sudah menurunkan kitab-kitab, mengajarkan tauhid. Mengajarkan untuk beribadah hanya kepada Allah, jangan kepada yang lain. Ayabudullaha wahdahu. Berarti mana ayat tadi? Beribadalah pada Allah saja. Jangan beribadah pada lainnya. Itu maknanya. Berarti sama dengan ayat lain, faman yakfur bit taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Siapa yang sudah mengingkari taghut-taghut dan siapa yang mengingkari para tawagitul alam kemudian beriman pada Allah, berarti dia sudah berpegang dengan tali yang kuat, tali la ilaha illallah. Dan fisamalaha, nggak akan terputus karena talinya sangat kokoh. Wahada makna la ilaha illallah dan ini makna kalimat la ilaha illallah. Apa makna kalimat la ilaha illallah? Ini tadi. Beribadalah pada Allah dan jauhilah tauhid. Beribadalah pada Allah dan jauhilah tauhid. Ikhwan ibn a'azakumullah, Al-Imad ibn Katsir rahimahullahu taala juga berkata, kulluhum yad'u ila ibadatillah. Semua mereka ini para rasul mengajak untuk beribadah kepada Allah saja. Dan mereka seluruh para rasul melarang dari peribadatan kepada selainnya. Melarang untuk beribadah pada seluruh jenis-jenis tauhid. Falam yazal ta'ala yursilur rusul. Terus Allah mengutus rasul demi rasul. Terus Allah menurunkan kitab demi kitab. Sejak awal pertama adanya kesyirikan di dunia. Sejak terjadinya kesyirikan di dunia. Kapan pertama terjadi kesyirikan di dunia? Hah? Kapan? Di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Tadinya, sebelum itu kana nas ummatan wahidah. Manusia itu tadinya ummatan wahidah, satu umat saja. Semuanya beriman. Tetapi di zaman Nabi Nuh ada orang-orang saleh yang bernama Wad Suwa, Yaghus, Ya'uq dan Nasr. Lima nama orang-orang saleh. Mata fi syahrin wahid kata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Diriwayatkan dari Ibn Abbas bahwa lima orang soleh ini meninggal dalam waktu yang hampir bersamaan satu bulan. Sehingga mereka merasa kehilangan. Kemana? Tidak ada lagi orang-orang soleh. Akhirnya syaitan membisikkan pada mereka anin sibu Fima jalisihim ansaba. Iblis dan anak buahnya, syaitan membisikkan, pasang saja patung-patungnya. Bikin saja berhala-berhalanya untuk mengingat, bukan menyembah. Untuk mengingat saja. Ini dulu orang soleh. Ini dulu orang yang paling ahli ibadah, ahli tauhid dan seterusnya nurut mereka melakukan hal tersebut. Falam yu'bad, belum diibadahi tadinya. Falamma dahabal qawm wa nusiyal ilm, ketika berjalan waktu ilmu sudah terlupakan, ubidat akhirnya disembah. Kata anak cucunya berkata, dulu nenek moyang kita itu kalau meminta keselamatan dari patung ini. Dulu kalau ingin keselamatan mereka akan berkata ya wad, ya suwa, ya yahud, ya ya'uk, ya nasr. Mulailah disembah berhala pada saat itu. Mereka memanggilnya dengan panggilan alihatana, wahai Tuhan-Tuhan kami. Astagfirullah. Astagfirullah. Maka Nabi Nuh diutus untuk mendakwahi mereka. Tidak sebentar. Ber ratus tahun sampai 950 tahun. 950 tahun. Mengajak mereka siang dan malam. Mengingatkan mereka sirran wa jahran. Secara rahasia ataupun terang-terangan. Segala macam cara dilakukan. Ikhwan ternyata tidak ada yang mau percaya kecuali sedikit saja hanya sedikit saja. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Nabi Nuh tidak akan ada lagi orang yang akan beriman selain man qad aman, selain yang sudah beriman. Artinya sisanya nggak bakal beriman mereka. Maka Nabi Nuh berkata, "La tadar alal ardi minal kafirina dayyara." Ya Allah, jangan sisakan satu orang kafir pun di muka bumi maka Allah binasakan mereka seluruhnya dengan ditenggelamkan. Allah perintahkan Nabi Nuh bikin perahu. Nabi Nuh bikin perahu di gunung. Masyarakat tertawa. Bikin perahu di gunung. Gila dia, begini dia. Kalau mau bikin perahu di pantai, jangan di gunung. Nabi Nuh tidak peduli. Sebentar lagi mereka akan tahu apa yang akan terjadi. Maka terjadilah banjir Nabi Nuh atau banjir bah yang sangat besar. Falamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Ketika air sudah sampai melampaui batasnya, menenggelamkan mereka, kami bawa kalian di atas perahu, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan Allah tenggelamkan seluruhnya termasuk anaknya sendiri. Walaupun Nabi Nuh berkata kepada Allah, Ya Rabbi, inna bni min ahli, wa inna wa'dakal haq. Ya Allah, anakku itu termasuk keluargaku. Dan janjimu adalah hak. Janji Allah untuk menyelamatkan keluarganya adalah hak. Wa inna wa'dakal haq, kata Nabi Nuh. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? innahu laysa min ahlik innahu amalun ghairu salih sesungguhnya dia bukan keluargamu karena amalannya bukan amalan yang saleh fahala bainahumal mauju fakana minal mughraqin terhalanglah seorang bapak dari anaknya tadi dengan gelombang terhalang dengan mauj dan tenggelamlah anaknya. Fakana minal mughraqin, maka anaknya termasuk yang ditenggelamkan. Dipisahkan bapak dari anaknya. Karena apa? Karena tauhid. Bapaknya ahli tauhid, anaknya musyrikun kafir. Dipisahkan, dikatakan innahu laisa min ahlik. Innahu amalun ghairu saleh. Dia bukan anakmu karena amalannya tidak saleh, karena dia musyrikun kafir. Mengerikan sekali masalah tauhid. Perkara yang sangat penting yang ikatannya lebih kuat daripada ikatan kekeluargaan. Lebih kuat daripada ikatan anak dengan bapak, bapak dengan anak. Terputus kalau tidak bertauhid. Kembali kepada kita. Setelah Nabi Nuh diutus dan orang kafir sudah ditenggelamkan habis, muncul lagi kesyirikan. Kapan itu? Tadi siang. sana sekarang yang sini. Kapan terjadi kesyirikan lagi setelah mereka ditenggelamkan seluruhnya? Di hampir setiap suku atau setiap negeri bangsa-bangsa. Apakah dari Madian apakah dari kaum Nabi Hud kaum Nabi Saleh dan seterusnya masing-masing memiliki kekufuran sendiri-sendiri khususnya yang kita akan kisahkan adalah di kalangan Arab yang Nabi Ibrahim mengajarkan tauhid kepada Ismail dan Nabi Ishak, Nabi Ishak mengajarkan kepada Yakub dan seterusnya. Ternyata dari turunan Ismail tadinya bertauhid. Tiba-tiba muncul seorang dari salah satu suku Arab. Dukun. Nah ini, ya. dukun lagi. Dukun dia dibisikkan oleh syaitan kepadanya i'ti juddah tajid asnaman muadda i'ti juddah tajid asnaman muadda dikisahkan dalam sirah Ibnu Hisham Ikhwan ibn a'azakumullah Orang ini barakallahu fikum namanya Amr ibn Luhai. Amr ibn Luhai. Kata Nabi, "Ra'aitu aku diperlihatkan Amr ibn Luhai jurru qusbuhu finnar." Aku melihat dia keluar isi perutnya dalam neraka dan berputar-putar seperti keledai di penggilingan gandum. Karena dialah awal man sayyabas sawaib dialah awal pertama yang mengajarkan saibah bid'ah saibah dan dia yang membawa kesyirikan ke jaziratul arab ini orang pertama yang membawa kesyirikan ke jaziratul arab dan mengajarkan bid'ah pertama yaitu bid'ah saibah apa bid'ah saibah unta yang sudah melahirkan 10 anak maka dianggap unta merdeka. Unta keramat, tidak boleh diganggu, tidak boleh sembelih, nggak boleh diapakan, bebas dia berjalan ke sana kemari, makan apapun nggak boleh dilarang. Kambing kalau sudah demikian demikian demikian juga sama, nggak boleh diganggu. Seperti kambing keramat di beberapa keraton, seperti kerbau keramat di beberapa keraton yang lain. Begitu, nggak boleh diganggu. Suci, itu saibah. Ikhwan bin azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika Amr bin Luhai mendapatkan bisikan tadi, I'ti Juddah tajid asnaman muaddah. Datanglah ke Jiddah, ke pantai di Jiddah. Kamu akan dapati berhala-berhala yang sudah disiapkan. Dicari ke sana. Digali-gali, Ternyata didapatkan berhalanya Nabi Nuh, Wad, Suwa, Yawus, Ya'ub, dan Nasr. Balik lagi. Kepada kesyirikan yang dulu di zaman kaum Nuh. Yang ini diberikan pada suku Fulan. Yang ini diberikan pada suku Allan. Masing-masing suku diberikan satu berhala. Oleh Amr bin Luhai. Ikhwanudina azakumullah. Maka Allah utus kembali Rasulnya alaihi salatu wassalam dan tidak khusus untuk kalangan Arab. Mengapa? Karena ternyata selain Arab pun sama memiliki kesyirikan-kesyirikan, kekufuran-kekufuran. Maka Rasulullah SAW diutus untuk seluruh manusia. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut taghut. Ini tafsir dari makna ayat Allah Aku telah utus kata Allah di setiap umat seorang rasul. Yang dakwahnya sama, beribadalah pada Allah, jauhilah tauhid. Ini juga sama. Nabi kita Nabi Muhammad SAW juga sama. Memerintahkan beribadalah pada Allah, jauhilah tauhid, jangan mengkultuskan orang saleh kemudian disembah. Jangan mengkeramatkan kuburan orang soleh kemudian disembah jangan dan seterusnya dan seterusnya karena semua itu satu nama yaitu tawud disebut tauhid wajtanibut tawud wa qala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illallah La ilaha illa ana fa'budun. Kata Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Dan sungguh kami telah utus dari sebelum engkau. Sungguh tidaklah kami utus seorang rasul pun sebelum engkau wahai nabi wahai rasul illa nuhi ilaihi kecuali kami wahyukan dengan wahyu yang sama Annahu la ilaha illa ana fa'buduni kata Allah. Enggak ada ilah kecuali aku kata Allah, fa'buduni, maka beribadalah kepadaku. Ayat ini menunjukkan setiap rasul mendapatkan wahyu yang sama. Wa ma arsalna min qablika min rasulin. Tidaklah kami utus dari sebelum engkau seorang rasul pun kecuali kami wahyukan dengan wahyu yang sama. Enggak ada yang berhak diibadahi kecuali aku kata Allah beribadalah kepada aku termasuk ibadah adalah doa meminta meratap memohon waqala ta'ala Allah juga berfirman di dalam ayat yang sedang kita bahas walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an budullah wajtanibut taghut فكيف يسوغ لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء setelah ini apakah pantas kalau ada seseorang yang berkata dengan beralasan takdir kalau Allah kehendaki saya juga nggak akan syirik pantaskah pantaskah ada seorang yang berkata kalau Allah kehendaki, saya juga nggak akan berbuat syirik. Allah sudah menghendaki secara syar'i agar kalian bertauhid. Buktinya Allah utus Rasul demi Rasul. Allah turunkan kitab demi kitab. Yang isi kitab tersebut beribadalah pada Allah. Jangan syirik. Nabi yang diutus juga mengajak kepada yang sama. Mintalah pada Allah. Jangan kepada Tawud. Beribadalah pada Allah. Jangan kepada Tawud. Mengapa pakai alasan takdir? Kalau saya tidak ditakdirkan juga saya nggak akan syirik. Urusan takdir bukan urusanmu. Kamu tidak tahu urusan takdir. Urusan takdir urusan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui dan Maha adil, Maha hikmah. Engkau tidak tahu akan ditakdirkan apa setelah ini. Jangankan besok, sejam setelah ini apa takdirmu kamu nggak tahu. Oleh karena itu, berusahalah untuk mengesahkan Allah, jangan syirik. Berhenti dari syirik. Minta kepada Allah SWT. Urusan takdir di tangan Allah SWT kita tidak tahu. Kita berharap semoga kita ditakdirkan dengan takdir yang baik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah katakan di dalam ayat setelahnya, "Faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah." Setelah ayat tadi, Allah katakan, maka di antara mereka ada yang Allah kasih hidayah dan di antara mereka ada yang memang pantas disesatkan. Kalimatnya haqqat alaihi dhalalah, pantas disesatkan. Allah sesatkan memang Allah takdirkan sesat memang, tetapi karena dia pantas disesatkan, diingatkan nggak mau, diperingatkan nggak mau, diajak nggak mau, disampaikan ayat nggak mau. Hakat alaihi dalalah. Memang pantas disesatkan. Kita akan lanjutkan pada salatin maghrib billahi ta'ala. والله تعالى أعلم بالصواب وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته